Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Allahumma ya Rabbana akrimna ta'ati wa sahhil lana subulaha Allahumma ya Rabbana akrimna bil ibadati wa sahhil lana turuqaha wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik innaka antal mu'in Allahumma ya Rabbana barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi kulli ma a'taitana innaka anta ala kulli syai'in qadir amma ba'd Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Mari kita perbaharui niat kita. Kita lintaskan di hati kita niat baik dan juga kita niatkan semoga pahala yang kita peroleh pada acara pengajian ini disampaikan oleh Allah kepada orang tua kita atau orang-orang yang telah mendahului kita dan juga semoga rahmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita yang hadir di tempat ini juga dilimpahkan kepada keluarga anak-anak kita yang belum bisa menghadiri tempat ini juga sampai kepada tetangga-tetangga kita yang belum bisa menghadiri tempat ini dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah di dalam kebaikan istiqomah di dalam ibadah hingga nanti setelah panjang umur dicabut nyawa kita dalam keadaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Kita akan lanjutkan pembacaan Kitab Minhajul Abidin Kitab Minhaj itu cara Al-Abidin menjadi ahli ibadah Kita sudah sampai kepada ucapan atau perkataan Imam Ghazali rahimahullahu taala mana Imam Ghazali mengingatkan kita agar hati-hati di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada kalau kita tidak cermat bisa saja amal ibadah yang kita lakukan ini ternyata maksiat ada amal kebaikan ini ternyata nilainya maksiat. Kalau kita tidak cermat, bisa saja kebaikan yang kita lakukan ini adalah maksiat. Kalimat sebelumnya disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa Ada sebagian orang itu dikatakan oleh Imam Ghazali wa tastaghilu bi salatin kalimat sebelumnya. Ada orang yang sibuk melakukan salat tatawwu'i, salat sunnah. Agar kita ingat. Ada orang melakukan salat sunnah wa nafli dan puasa sunnah fatakunu fi la syai'in akan tapi tidak ada nilainya. Karena ilmunya tidak benar, caranya tidak benar, tidak melampaui melewati langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu harus ada ilmunya kalau tidak il, apa yang kita lakukan dari amal baik itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Warubama anta musirrun disebutkan barangkali ada seorang di dalam kemaksiatan tapi ia merasa bahasanya itu adalah ketaatan. Wa kadzalik takunu fi jaza'in wa sukhtin fatadunnuhu tadarruan. Barangkali ada orang yang ia menduga dirinya telah menghadap kepada Allah bisa menangis di dalam doanya, khusyuk di dalam salatnya akan tapi ternyata ia adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja seorang ahli ibadah Ia itu masuk di dalam bab riak pamer tapi ia merasa bahwasanya ia adalah orang yang melakukan kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalau orang ilmu ibadahnya enggak benar ini kalimat seterusnya. Fata'khudhu awas hati-hati kalau ilmu ibadahmu tidak benar, cara ibadahmu tidak benar, tidak ada bimbingan, asal ibadah, asal ibadah saja tidak benar, tidak ada bimbingannya, maka bisa menjadi lafata khudu ta'uddu ala Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'asi maka engkau akan menghitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala al-ma'asi kemaksiatan bitaati kamu anggap sebagai ilmu ketaatan sebagai ketaatan. Ada kalau orang tidak punya ilmu di dalam beribadah bisa saja kemaksiatan kepada Allah itu dinilai sebagai taat karena nggak ngerti. Wa tahtasibu thawabal 'azima dan engkau mengharapkan pahala yang besar fi mawadhi'il uqubati ternyata di tempat siksaan murka Allah Subhanahu wa taala fatakunu fi gururin sehingga engkau menjadi orang yang dalam ketertipuan azimin yang agung wa ghaflatin qabihatin dalam kelalaian yang sangat parah fahadhi maka yang semacam ini Ahli ilmu seorang ustadz seolah-olah mengajar Ia menduga bahwasanya duduknya di majlis adalah pahala ibadah Sebab kalau orang secara sepintas setiap yang duduk di majlis lalu mengajar Ia mendapatkan pahala karena mengajarkan ilmu Agar tapi ternyata Allah yang menilai dan Allah tahu ternyata dia adalah ahli riya sehingga apa yang dilakukan pamrehnya bukan karena Allah, sehingga apa yang dilakukan di majlis bertahun-tahun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. fahadi maka yang seperti ini wallahi demi Allah kata Imam Ghazali musibatun fadhi'atun musibah yang amat mengerikan musibah besar syadidah fadhi'ah yang sangat Lilamilina bagi orang ahli ibadah suka mengamalkan ibadah min ghairi ilmin tanpa ilmu subhanallah yang melakukan salat yang rajin salat subhanallah kalau tidak dibekali dengan ilmu untuk melakukan sholat yang benar, ternyata sholat yang ia lakukan seolah-olah di dalam rahmat Allah, ternyata dalam murka Allah seolah-olah ia di dalam ibadah ternyata ia dalam maksiat itu adalah bagi yang melakukan ibadah min ghairi ilmin tanpa ilmu dalam hal-hal yang semacam ini Imam Ghazali juga punya kitab berkenaan dengan orang-orang tertipu ada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Wahab as syarani juga punya kitab tentang peringatan bagi orang-orang yang tertipu ada orang yang tertipu dari kelompok-kelompok ahli ibadah, ada. Ada orang-orang tertipu dari kelompok orang ilmu, ada. Ada orang-orang tertipu dari para pedagang, sodagar, ada. Jadi ada orang-orang tertipu. Ia melakukan ibadah tapi tertipu. Ia melakukan, ia mengajarkan ilmunya tapi tertipu. Ia berinfak dengan hartanya tapi ia tertipu dan sungguh rugi orang yang tertipu. Tambih ada satu peringatan bagi al-mukhtarina bagi orang-orang yang teripu, tertipu. Jadi kita perlu juga membaca kitabnya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dan juga Syekh Abdul Wahab Asy'arani tentang orang-orang yang tertipu. Subhanallah itu semuanya dikupas habis. Dan yang membaca kitab tersebut secara otomatis nanti akan sadar dia itu sebagai apa. Kalau sebagai pedagang baca itu nanti. Ada pedagang yang tertipu Para mutasawwif, ahli tasawuf juga ada yang tertipu, ahli ibadah yang tertipu. Ahli torekoh, mursyid-mursyid torekoh, mursyid-mursyid palsu tertipu. Orang mengerumuninya seolah-olah di ahli surga, ternyata di dalam hatinya adalah kecintaan kepada dunia. Jadi banyak orang tertipu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selamat dari ketertipuan. Tumma ma'adzalika kullihi Di samping itu, setelah kita tahu bahwa ada orang yang tertipu, ini belum, kita belum masuk pembahasan. Agar kita terhindar dari ketertipuan nanti akan dibahas satu persatu oleh Al-Imam Ghazali. Seperti kita sebutkan bahwasanya bagaimana syaitan-syaitan itu menghalangi orang untuk melakukan kebaikan. Mulai dari menghalangi, jangan kamu ngaji, jangan kamu sholat. Setelah sholat oleh setan digoda, sholat yang banyak, agar putus asa, agar capek, agar bosan nanti. Ah, kecapean saya sholat kebanyakan. Setelah ia melakukan sholat rajin istiqomah, setan tetap masuk melalui bab pintu namanya ria. Agar nggak dapat tidak mendapatkan pahala. Ria itu bukan karena Allah. Setelah dia memerangi ria, setan apa? Setan mas apa? Setelah orang tersebut memerangi am, ria sehingga amalnya berusaha untuk ikhlas, setan masuk melalui pintu namanya ujung setelah masuk melalui pintu yang namanya ujub, ujub itu bangga. Oh, aku sudah jadi orang soleh, jadi orang hebat. Alhamdulillah ibadahku sudah banyak. Setelah setelah masuk melalui pintu ujub, setan masuk melalui pintu ihmal. Ngentengin, yang penting melakukan amal. Akhirnya ada kekurangan di dalam rukun-rukunnya. Masih banyak, jadi ada pintu setan nanti semuanya akan disebutkan oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala bagaimana setan itu menjerumuskan manusia-manusia sehingga seolah-olah mereka ahli amal ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma'adzalika kullihi kemudian dengan itu semuanya fa inna lil a'malidh dhahirati sesungguhnya bagi amal-amal zahir itu ala iqa ada hubungannya minal masai al batinati dengan amal-amal batin harus kita perhatikan dan cermati bahwa nggak cukup orang itu mempelajari ilmu zahir bagaimana sholat yang baik rukunnya yang baik kalau aku harus sholat jamaah ada aturannya sob harus barisan harus aku rapikan Tata caranya seperti ini membahas sholat jamaah seperti disebutkan dalam kitab misalnya Fathul Mu'in sampai dalam jumlah gede bahas sholat jamaah luar biasa fadilahnya jamaah iya keutamaan jamaah ya. misal ini bab sedekah pun begitu wah pahala sedekah gimana caranya kita sedekah infak orang berinfak itu adalah amal zahir tapi ketahuilah amal zahir ini baru sah jika kita sadar bahwa amal zahir ini ada hubungannya dengan amal batin. Nah ini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi bidarin amin bahwasanya antara amal zahir dengan amal batin itu ada hubungannya. Tuslihuha wa tufsiduha. Jadi amal batin hati itu yang bisa merusak amal juga bisa menjaga amal. Hati itu bisa merusak amal, bisa menjaga amal. Kalau hati tertata benar, amal dohirnya jadi terjaga. Kalau ikhlasi, ikhlas amal hati, pekerjaannya hati, ikhlas waria, pekerjaan hati. Segede apapun amal yang dilakukan dan sebanyak apapun sedekah infak yang ia berikan, akan tetapi ternyata batinnya ada riak maka itu menghancurkan miliaran yang pernah mereka berikan wal ujubi dan ujub ujub itu dengan riak ada perbedaannya sedikit kalau riak itu membesarkan amal bukan di hadapan Allah di hadapan manusia ingin dianggap manusia tapi yang namanya ujub membesarkan amal di matanya sendiri. Wah, oh, saya sudah begini. Tuh lihat ahli surga. Tahajudku setiap malam berapa belas rakaat puasa Senin Kemisku sudah 20 tahun ya. Masya Allah. Lihat itu ujub membesarkan amal di matanya. Kalau ria ingin dianggap amalnya besar oleh manusia. Ria ingin dianggap besar amalnya oleh manusia. Ikhlas adalah mengang ingin bahwasanya amal ini dianggap oleh Allah. Kalau ria ingin amal ini dianggap manusia kalau ujung dia sendiri yang begitu menganggap amalnya menggedekan amalnya wa minnati jadi ada menyebut menyebut kebaikan-kebaikan Bukhari dan yang lainnya jadi ada orang melakukan kebaikan ada orang yang selalu Inginnya itu kebaikannya itu disebut-sebut. Biarpun tidak merasa hatinya itu riak, Tapi selalu menghitung-hitung. Kamu tidak ingat waktu aku beri seperti ini ya? Kamu ingat tidak waktu aku kasih? Kamu kan sudah saya kasih. Ini sudah jadi selalu menghitung-hitung kebaikan yang diberikannya. Itu adalah ada hubungannya dengan hati. Barang siapa yang tidak tahu masa itu amal Barang siapa yang tidak tahu amal-amal batin ini Gak pernah belajar ilmu amal batin ini Wawujuha ta'thiriha Dan pengaruhnya terhadap amal Fil ibadah di dalam ibadah Yang tidak mempelajari ilmu-ilmu batin Ilmu batin bukan ilmu kebatinan ya Ilmu batin ada ilmu kebatinan ilmu batin maksudnya ilmu hati orang yang tidak mempelajari ilmu hati ilmu penyakit hati dan ilmu pembersih hati maka orang tersebut kalau tidak mempelajari ilmu tersebut dan pengaruhnya fil ibadati al dhahirati kalau itu tidak tahu pengaruhnya ilmu di dalam hati terhadap amal zahir wa kaifiyatil ihtiras wa kaifiyatal ihtirasi minha dan tidak mempelajari bagaimana menjaga daripada penyakit-penyakit hati wa hifdzal amali anha dan bagaimana menjaga amal daripada penyakit-penyakit hati faqallama yaslamu lahu amalul dhahiri aidan kalau orang itu tidak punya ilmu tentang ilmu hati maka amalnya pun sedikit yang selamat jadi oleh Imam Ghazali tadi dikiri. Biarpun kita mempunyai ilmu zahir, makanya ada namanya fikih. Fikih itu ilmu zahir. Batinnya adalah tasawuf. Kalau orang belajar fikih tidak belajar tasawuf gersang. Gak ada kesejukan di dalam hatinya. Imam Malik mengatakan man tasawwafa wa lam Rajin dengan dunia tasawuf nggak mau berfikih-fikih maka ada wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf dan jika orang itu hanya memahami ilmu-ilmu zahir saja fikih-fikih zahir tidak dibarengi dengan sentuhan-sentuhan dunia tasawuf ilmu akhlak ilmu penggemblengan hati maka orang itu kayak orang fasik ada hilang keluar dari hukum karena dia ilmu punya ilmu banyak ngentengin mencari halal gampang bagi orang ilmu itu tapi ilmu kan amanat kalau orang pengen keluar dari zakat gampang bagi ahli ilmu tapi Allah pun tahu punya toko bulan depan harus bayar zakat karena dia ngerti caranya pura-pura ya pura-pura di hadapan Allah Allah tetap tahu di dalam hatinya dibahkan kepada istrinya nggak jadi wajib zakat karena apa belum berputar satu tahun sudah berpindah kepada istrinya nanti setelah itu dikembalikan lagi kepada suami namanya hela. memang secara hukum zahir sah-sah saja kayak begitu itu tapi hukum batin maka Allah akan murka dengan orang yang semacam itu Fatabutuhu ta'atul zahiri wal batini. Maka setelah itu kalau orang tidak memperhatikan ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu penggemblengan hati, maka akan hilanglah tafutuhu akan hilang dari orang tersebut ta'atul zahiri wal batini, ketaatan zahir dan batin sekaligus. walayam kopi bihatihi, tidak ada yang tersisa baginya illa syaqa'u kecuali kecelakaan celaka wal kadaru dan satu kekotoran kadar itu sesuatu yang tidak baik jadi kalau orang tidak mempunyai ilmu batin ilmu tentang pembersihan hati biarpun ilmu zahirnya banyak tidak akan menjadikan orang tersebut amalnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wada wal husranul mubin itu adalah satu kerugian yang amat jelas amat sangat walihada oleh sebab itu Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bi sifatil ilmi tentang sifatnya ilmu Inna nauman ala ilmin khairun salatin ala jahlin tidurnya orang dengan ilmu coba perhatikan tidur pakai ilmu orang ngerti ilmunya tidur enak ya tidur tapi punya ilmu ilmu tidur gimana bukan pencemata ada ilmu tidur orang ngerti ilmunya tidur itu lebih bagus daripada sholat gak punya ilmu sholat gak punya ilmu fa'inal amila bihoiri ilmin yufsidu aktara mimma yuslih karena orang beramal yang tidak punya ilmu itu maka kerusakan kerusakannya lebih bagus daripada kebaikannya. Yang dirusak oleh amalnya lebih bagus daripada yang diperbaiki. Orang tidur punya ilmu, sholat gak punya ilmu, tidur punya ilmu apa? Masya Allah, mengambil air wudhu, menempelkan pipinya di telapak tangan menghadap ke kiblat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tafakur tentang kematian lalu berdoa kepada Allah sehingga dipejamkan matanya dalam keadaan ia berzikir kepada Allah ia memejamkan matanya dalam keadaan ingat kepada Allah maka apa sepanjang ia tidur kalau ia bangun kembali kalau dia dibangunkan kembali oleh Allah sepanjang ia tidur mendapatkan pahala kalau ia mati saat itu maka ketahuilah ia mati dalam keadaan husnul khotimah. Lah ini tidur pakai ilmu, bukan tidur blak. Bukan ketiduran di depan sinetron, bukan. Itu tidur pakai ilmu, bukan pakai ilmu, ilmunya syaitan, dirajim. Orang soleh tidurnya ketiduran di depan sinetron Sudah begitu nyesel lagi bangunnya Ya Allah ketiduran Tadi gimana ceritanya? Innalillah Nah itu tidur tidak punya ilmu Tidur dengan ilmu lah sholat nggak pakai ilmu sholat tapi riak hatinya atau mungkin rukun-rukunnya tidak dipenuhi bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di sini saja ada satu hadis lagi Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW bersabda fil ilmi tentang ilmu innahu sesungguhnya kata Nabi yulhamuhu su'ada'u wa yukramuhu al-ashqiya'u Nabi Muhammad bersabda bahwa akan mendapatkan ilmu akan diilhami dengan ilmu yang manfaat itu adalah hanya orang-orang yang bakal bahagia wa yukramuhu asyqiya'u dan akan terhalang dari mendapatkan ilmu yang manfaat tersebut al asyqiya'u orang-orang yang celaka maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang manfaat agar kita digolongkan sebagai orang-orang as orang-orang yang beruntung orang-orang yang berbahagia dan dijauhkan dari menjadi orang-orang yang celaka wallahu a'lam bisawab ini saja ada pengajian hari Ahad pagi tentang fikih puasa. Mohon dihadiri ada fikih praktis puasa. Sebetulnya pengen kita hadirkan di sini cuma takut terulang-ulang. Akan kita kiring, akan kita bawa jamaah bisa menghadiri besok pagi Ahad pagi. Ada fikih puasa yang sangat sederhana. Memang itu ilmu untuk melakukan ibadah puasa. Insya Allah akan kita hadirkan pada pertemuan besok pagi di Majelis Al-Bahjah. Wallahu a'lam bishawab. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله Buya mau tanya begini yang pertama minta dijelaskan hakikat minta dijelaskan minta dijelaskan tentang hakikat puasa yang sebenarnya dan bagaimana caranya kita untuk bisa berkhulwat. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa merasakan nikmatnya suatu ibadah agar mendapat keriduan Allah dengan derajat keikhlasan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini, nggak itu teman, nggak itu saudara. Kalau datang ke rumah, biasanya sih ada perlunya. Biasanya pinjam uang. Terus kalau ditagih, katanya entar kalau ada rezeki. Udah satu tahun lebih kalau ditagi lagi entar kalau ada rezeki yang saya mau tanyakan adalah apa itu rezeki dan yang kedua bagaimana sikap kita kepada teman atau saudara yang seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin tanya, apakah orang yang mati syahid kelak akan nggak akan disab langsung dimasukkan ke surga atau gimana? Terus bagaimana kalau ada orang yang jarang beribadah tapi berangkat berjihad kemudian mati apakah kematiannya mati syahid atau bukan Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah termasuk saya ini ria? Saya punya seorang ponakan di rumah sakit dalam keadaan terbaring lemah. Dalam doa saya, ya Allah, jika dia sembuh, saya akan menyumbang suatu pondok. Alhamdulillah Allah mendengar doa saya. Dia sembuh dan saya laksanakan doa saya tadi pas ada tetangga saya pun demikian saya pun menyarankan sama seperti saya setiap orang yang mengeluh misalkan curhat itu untuk beramal atau bersodakoh kemanapun gitu kalau saran saya seperti ini termasuk saya ini ria bu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mau lagi bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, misalkan e, tanpa kita sadari kita itu memberi suatu uh, pengajaran sembarangan tapi suatu kesalahan itu bukan dosa terus uh, eh, lama kemudian satu sadar yang kita ajari itu adalah dosa dan kita tobat dan ada satu hadis yang bilang misalkan kita mengajarkan suatu perbuatan buruk kita itu akan terkena dosanya juga kalau kita udah tobat tapi yang kita ajarin itu belum bertobat apakah kita tetap e, mendapat dosa itu makasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang hakikat puasa ya. Hakikat puasa. Hak, ah? Hakikat hakikat puasa. Itu ada ilmu puasa, ilmu dohir dan ilmu batin. Ilmu dohirnya sederhana, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya mulai dari terbitnya fajar sodik hingga terbenam matahari sepanjang hari anda menjauhi dari sesuatu yang membatalkannya apa yang membatalkan puasa ada sembilan hal yang membatalkan puasa yang tidak mungkin kita bahas di majelis yang semacam ini ya di majelis sisa-sisa waktu karena kalau sudah interaktif tanya jawab itu sisa-sisa waktu tinggal beberapa menit dan yang membatalkan puasa akan kita bahas besok pagi. Intinya kalau orang ingin tahu ilmu puasa, dahulu kedua hal. Satu, ingin tahu hakikat puasa dan bisa menjawab semua permasalahan tentang puasa. Satu, hafal, ketahuilah tentang apa yang membatalkan puasa. Yang kedua, ketahuilah siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Sebab berkenaan dengan puasa ini ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang tidak berpuasa, kita harus mengingatkannya kan. Tapi di dalam mengingatkan kan harus ada ilmunya. Kalau memang orang itu boleh tidak puasa, ya biarkan saja dia tidak puasa karena dia memang boleh tidak berpuasa. Misalnya dia sakit parah, bahkan barangkali puasa jadi haram. Kalau ternyata dengan puasa dia mati, jadi begitu, harus ada ilmunya. Mungkin dia seorang bepergian, kita dapat tamu jauh dari Surabaya, pulang datang ke rumah kita. Jangan disuruh berpuasa dia. Tanya kalau mau puasa puasa, kalau enggak saya buatkan makanan karena dia jadi tamu kita. Jadi ada ilmunya kayak begini-begini ini. Jadi dua hal pahami apa yang membatalkan puasa ada sembilan. Tapi ingat sembilan ini kalau nggak ada rinciannya, nggak ada syarahnya, orang salah paham. Maka kalau hanya mengambil majelis di sini saja, tidak ngambil selanjutnya bisa salah paham. Sembilan itu adalah yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut atau hidung atau telinga atau lubang keluar air kencing, buang air kecil dan buang air besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, memuntahkan dengan sengaja. Yang ketiga, bersenggama. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. Yang kelima, hilang akal. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, haid. Yang kesembilan, murtad. Ini adalah rincian. Dan semuanya ada pembahasannya masing-masing. Lah kalau orang sudah meninggalkan sesuatu itu, maka puasa dohir itu sudah sah. Orang sudah berniat Sebelum terbitnya fajar niat aku pengen puasa bulan Ramadan. Aku berpuasa bulan Ramadan esok hari, bukan pengen. Aku berpuasa bulan Ramadan di esok hari selesai. Biarpun pakai bahasa Indonesia. Yang mau niat puasa pakai bahasa apapun bisa. Yang penting yang yang mengucapkan paham sendiri. Pakai bahasa Jepang kalau orang Jepang, bahasa Jawa Cirebon, orang Cirebon pakai bahasa Arab asalkan tahu maknanya, maka itu sah. Aku puasa besok bulan Ramadan selesai setelah berniat, maka ia meninggalkan semua yang membatalkannya, maka puasanya sah secara dohir. Tapi apakah itu hakikat puasa? Masih ada lagi nanti. Jangan menggunjing orang. Di antaranya, tidak boleh kita menggunjing orang membatalkan puasa. Jaga kemaksiatan, ada tradisi di Cirebon ini yang sungguh menghapus pahala itu. Kalau sudah menjelang buka, anak-anak muda pada keluar sambil dia menunggu buka puasa dengan istilah ngabu burit musibah itu. Kalau punya anak ngabu burit ya, maka ketahuilah itu artinya mau buang-buang amal baik. Rugi itu. Tidak boleh ikut budaya kayak begini. Kalau menjelang maghrib bawa anak-anak kita ke masjid untuk berzikir, membaca doanya Siti Fatimah Zahra mendapat membaca doanya Siti Aisyah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna sampai berbuka. Lah ini luar biasa. Jangan sampai mengumbar mata. Lah itu enggak mendapatkan hakikat puasa. Puasa Senin Kamis rajin, tapi setiap hari kalau puasa nonton sinetronnya tambah. Lah ini gimana ini? Hakikat puasa enggak ada. Kan di situ melihat aurat, biarpun di dalam televisi, kan ada pengaruhnya terhadap syahwat, terhadap hawa nafsunya, masya Allah. Melakukan puasa tapi masya Allah matanya tidak dijaga, gimana bisa mendapatkan hakikat puasa? Nah itu kalau hakikat puasa ceritanya panjang, ada dohir, ada batin. Dohirnya adalah memenuhi syarat rukun yang harus dilakukan waktu berpuasa batinnya adalah bagaimana kita menghindari menjauhi segala kemaksiatan di saat kita melakukan buka puasa ah, di saat kita melakukan berpuasa dan berbukanya pun adalah dengan yang halal sahurnya pun dengan yang halal rajin puasa sahurnya dengan renten duit hasil renten atau hasil rebutan warisan warajin puasa ada kan orang ibadah naik haji umroh tapi duitnya hasil rampasan rebutan waris gimana bisa diterima oleh Allah sama orang berpuasa tapi bukanya dengan haram sahurnya dengan haram bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sampai makanan yang dimakan pun dipikir tapi setan selalu melupakan puasa yang banyak seolah-olah dia ahli puasa yang sudah diterima oleh Allah padahal dia nggak sadar kalau yang dimakan waktu buka dan sahur itu barang haram ini. Ada pun cara berkholwah kholwah yang sesungguhnya itu adalah maknanya memutus hubungan dengan dunia karena dunia. Kholwah yang sesungguhnya itu adalah memutus hubungan dengan dunia karena dunia. Secara dohir kholwah itu adalah masuk tempat sepi, pergi ke tengah hutan. Tapa. Nah, ini kayaknya begitu. Bukan tapanya maksudnya pergi ke tengah hutan itu kalau zahir. Dan sesungguhnya adalah bagaimana tidak mengikat hati kita itu dengan urusan-urusan manusia karena manusia. Tapi kalau kita berkunjung silaturahmi datang kepada orang itu adalah pahala. Bukan karena urusan manusia. Jadi kholwah itu maknanya adalah bagaimana kita itu menjauhkan diri daripada terikat dengan urusan manusia karena manusia. Yang bekerja mencari duit tapi ternyata yang dipikir adalah yatim piatu yang ada di rumahnya. Masya Allah pahala dia. Jadi kholwah itu ternyata hanya untuk membantu hanya untuk membantu bagaimana semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada gambaran khulwah. Khulwah yang sesungguhnya. Imam Ibn Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya mengisyaratkan bahwasanya cahaya itu akan muncul di saat khulwah. Kecerdasan di saat khulwah. Dan khulwah itu bukan berarti orang harus jauh dari kampungnya pergi ke tengah hutan sana, bukan biarpun kita di kampung kita sendiri akan tapi kita punya rambu-rambu di dalam berhubungan dengan sesama manusia yaitu khulwah cuman biasanya dibantu kalau ingin mendapatkan kemuliaan menuntut ilmu saja kenapa harus di pondok sebab kalau di pondok itu konsentrasinya banyak ya coba kalau di rumah besok bibi datang besoknya lagi paman datang besoknya lagi ponakan datang besoknya lagi nenek datang besok lagi mau belajar gak bisa-bisa tuh kalau orang di rumah banyak sebab sesaat televisi yang nyala kemudian ada dering telepon kemudian Masya Allah jadi khulwah itu adalah upaya untuk kita lebih spes, lebih khusus kepada Allah dan di bulan Ramadan ini lakukan khulwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah dengan cara khulwah iktikaf iktikaf itu adalah khalwah karena anda meninggalkan televisi yang ada di rumah anda sebab di masjid gak ada televisi lah kalau anda di masjid ada televisi ini kelewatan ini ya masa saya ke masjid sambil nonton televisi ini adalah orang yang paling jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di masjid nonton televisi misalnya saya anda kan televisi kecil kan ada saya mau itikaf di masjid saya taruh di koper televisi musibah masjid adalah tempat mulia untuk iktikaf misalnya anda ke masjid iktikaf maknanya apa menjauhkan anda dari hubungan dengan televisi tip bahkan tidak perlu mendengar radioku sekalipun tidak ada kan radio dakwah tidak ada itu radio dakwah itu untuk pasar-pasar untuk orang sibuk hirup pikuk maksudnya mengurangi daripada lalai 100% kepada dunia diingatkan nasyid Bahkan kalau seandainya orang Cirebon ini tidak mau dengar radioku tapi ngaji semua ngaji Al-Quran lebih seneng. Itu kan hanya mengurangi kelalaian daripada yang dengar dar dar dar dar yang nggak karu-karuan diadakan radioku. Ayo dengar ada nasyid. Kalau seandainya ada orang sibuk, saya tidak sempat dengar radioku. Kenapa? Saya sibuk ngaji Al-Quran, saya sibuk zikir. Ya nggak apa-apa, bagus tuh. Gak usah dengar radio. Nah ini iktikaf yang dilakukan oleh kaum muslimin di masjid itu maknanya adalah uzlah. Uzlah menjauhkan daripada pikuk dunia. Jadi kalau di masjid adalah menjauhkan dan jangan malah di masjid menyambung. Menyambung dengan urusan dunia. Makanya kalau lagi di dalam masjid ngomong bisnis apa? Didoakan Rasulullah semoga Allah tidak memberikan keberuntungan dagang di masjid maka hukumnya haram orang jual beli di dalam masjid, tidak barokah di dalam perdagangannya. Berdagang jual beli di dalam masjid, kalau jual beli transaksi tawar menawar keluar ke halaman sana. Kalau di sini tidur Rasulullah tidak akan untung. Maka masjid ini tempat mulia. Lah ini tempat uzlah, tempat khulwah, khulwah menjauhkan diri daripada pikuk dunia. Maka dihindari termasuk yang diputar di masjid ada aturannya. Jangan sampai ada sesuatu, mohon maaf, musik-musik yang nggak pantas. Kalau hadroh nggak apa-apa. Di masjid ada acara di dalam masjid pun harus ada aturannya. Acara di dalam masjid aturannya. Karena masjid punya kehormatan. Maka alhamdulillah masjidnya masih terjaga sebab sebagian masjid itu masjidnya dijadikan pasar. Masjid dijadikan pasar. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang memang kita tidak punya kekuatan untuk berbicara. Sebaik-baik tempat adalah sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Maka kalau ada orang taat di tengah pasar, paling bagusnya orang itu. Kalau ada orang baik di tengah pasar, biarpun di tengah pasar tapi masih ingat masjid, lah itu orang paling hebat tuh. Daripada di masjid ingat pasar tuh. Jadi sejelek-jelek tempat adalah pasar. Sekotor-kotor tempat adalah pasar. Di sana banyak bohong. Makanya kalau ada orang di pasar nggak bohong, di pasar kok bisa zikir, di pasar jaga mata, itu wali. Tempat ya, bukan orangnya loh ya. Orangnya tergantung macam-macam. Memang tempat itu banyak orang transaksi jual beli bohong. Jangan lalu berkata, waduh saya setiap hari tempat yang kotor. Jadilah Anda orang hebat di tengah pasar. Zikir jalan, Masya Allah. Tidak bohong dalam jual beli. Selalu ingat waktu sholat, sholat. Waktu ibadah, ibadah. Ngaji, ngaji. Dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Makanya karena ini sebaik-baik tempat, kalau kita gunakan yang haram, haramnya lipat dua kali. Lebih jelek. Di tempatnya di masjid. Tak tahu di dalam masjid ya melakukan sesuatu yang haram. Mulai dari ya gunjing orang di masjid gunjing orang di masjid dosanya lebih gede baik itu adalah khulwah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang sampai kepada kelebatan di dalam ibadah Masya Allah Masya Allah itu adalah harus pengalaman kita semua itu dalam ibadah masih gundah ya terus berusaha harus kita perangi orang menemukan kelebatan di dalam ibadah itu setelah melakukan perjuangan dan kadang kita naik turun subhanallah sesaat ibadahnya nyaman sesaat ibadah berkurang akan tapi ada disebutkan oleh Imam Haddad rahimahullah taala ada para kekasih-kekasih Allah lebih dari 20 tahun merasakan ibadah belum nyaman baru setelah itu menemukan kenyamanan kelas kita itu kelas gundah memang ada di antara kita ini ada orang yang melakukan ibadah ini betul-betul nikmat tapi tidak usah mengaku, Alhamdulillah ibadah bagiku sudah nikmat. Itu adalah riak paling gede itu. Ukurannya adalah Allah yang tahu begini. Kita menyaksikan ulama-ulama kita, guru-guru kita seperti ini ya. Al-Habib Salim Asyatiri itu beliau itu kalau dengan namanya sholat itu kayak orang lapar makan sate gimana kira-kira kalau sudah di bulan puasa itu nggak tahu berapa rokaat beliau melakukan sholat padahal kalau kita lihat fisik beliau fisiknya orang yang tidak sehat operasi kakinya dioperasi setiap mau makan dia harus suntik dengan obat terus tapi kalau melakukan sholat kayak anak muda umur 17 tahun lagi giat-giatnya duduk berdiri lagi duduk berdiri lagi sudah tidak kuat berdiri dilanjutkan sholat dengan duduk itu ibadah dilakukan nikmat sekali kita ingin sampai seperti itu Caranya ya berusaha. Hanya barangkali untuk mengurangi kegundahan di dalam ibadah itu adalah mengurangi kecintaan kepada dunia. Yaitu agar ibadah semakin tentat. Kemudian punya waktu yang khusus untuk ibadah dan minta kepada Allah sehingga ia karena kedua wa karena stain kepada lah ya Allah kami menyembah kemudian ditambahi wa karena nasta'in mintalah kepada Allah kepada lah ya Allah kami minta untuk kau bantu agar kami bisa taat dalam hadis sahih diriwayatkan juga yang harus yang disunahkan untuk kita baca setiap habis sholat itu apa bunyinya Allahumma a'inni ala dikrik wa syukrik wa husni ibadatik Ya Allah bantulah kami ya Allah agar kami bisa berzikir kepadamu. Bersyukur kepadamu dan ibadah yang benar ibadah yang dengan penuh kelezatan. Mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi oleh Allah kelezatan dan kita semua harus minta. Itu adalah tingkat tinggi, enggak apa-apa. Kita harus bersita-cita semacam itu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya ada orang datang Kerjaannya minjem duit ya, masya Allah. Bersyukurlah jika anda didatangi orang kok minjem duit. Yang paling enak didatangi orang nagih utang kak, Betul enggak Ayo pilih mana? Ada orang datang ke rumah anda minjem duit, enakan mana? Atau ada orang datang ke rumah anda nagih utang? Ayo enak mana? enak orang yang datang ke tempat kita apa minjem duit <laughs> daripada orang datang nagih duit ya capek eh Bersyukurlah jika Anda didatangi orang kok pinjam duit kepada Anda. Tidak usah kita sikapi dengan kedengkian, kebencian. Untung Allah ngirim orang pinjam duit daripada orang ngirim Allah ngirim orang nagih hutang, Pak, mana duitnya kok dari bayar-bayar? Kan gak enak ya. Bersyukurlah. Kemudian kalau ditagih kok mundur-mundur, lagi-lagi kalau Anda ditolimi bersyukurlah Anda menjadi orang yang ditolimi. Untung bukan Anda yang nunda-nunda. Sebab memposisikan diri sebagai orang yang bersyukur ini penting agar tidak gundah sebab kalau sudah gundah biasanya mencaci, kedumel, marah, kurang ngejar, dipinjemin duit gak bayar-bayar, what? Nah, akhirnya doa jelek, pahala habis, duit gak balik-balik, itu rugi itu orang. Jadi begitu, bagaimana menyikapi kita? Bagaimana sikap kita dengan dia ya? Sikapnya sikap nyantai. Kok bukan kebalik? Coba mau dibalik. Anda yang pinjam Anda yang pinjam duit. Lalu Anda yang nggak bayar-bayar, atau enak begitu? Kan enggak. Jadi bersyukurlah Anda dengan posisi Anda. Maka ternyata merundung ini penting. Alhamdulillah kok saya ini yang dipinjemi. Kok bukan saya yang pinjam duit lalu nggak bisa bayar kan pusing saya. Lalu dipinjemi duit saja kok pusing ya. Yang pusing itu mestinya kalau Anda pinjam duit baru pusing bener tuh. Bersyukurlah. Ya ini cara menanggapi Cara kita itu memahami nikmat Allah itu dengan cara seperti itu. Memang ada perasaan ah, Ingat pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu gembleng hati. Tapi kalau ilmu fikih apa? Duit-duitmu, hakmu untuk kau tuntut. Dia masih punya motor, suruh jual motornya. Dia masih punya HP, suruh jual HP-nya. Itu kan hukum fikih kan? Tapi tidak nyaman itu semuanya. Tapi kalau dengan penuh kelegaan, ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak lalu bisa bayar utang ya Allah nggak sibuk kita tapi kalau hati kita kotor duit dipinjam sama orang dasar tuh sudah pinjam duit nggak bayar-bayar beli motor lagi wah kalungnya gede-gede wah sakit terus pahalanya habis duit tidak balik-balik baik itulah cara bagaimana menyikapi orang yang pinjam duit kepada kita kadang-kadang kita emosi ada orang pinjam duit malah kita kasih kenapa biar nggak kesini lagi nah ini Rupanya nyumbangnya nyumbang karena hawa nafsu. Wa nasi itu ada orang-orang yang ya nama Allah ala harf. Ada orang beribadah itu ternyata maksiat. Nih nih nih, kenapa? Biar gak balik lagi. Gak ikhlas tuh. Duitnya keluar gak ada biasa nyantai saja. Ada orang minjem duit diminjemi, ada orang minta dikasih kalau bisa. Kalau tidak ucapkan dengan kalimat yang benar, sedekah tanpa dibarengi dengan niat yang benar tidak mendapatkan pahala. Ada kan? Karena kita marah ya. Kenapa kok kamu kasih ini? biasaan dia pinjem duit pinjem pinjem dok nggak pernah balik ya ini udah dia kasih aja sekali sudah biar tidak kesini lagi sudah diambil anda dapat pahala balik lagi kan rugi itu ya baik itulah cara menyikapi orang-orang yang semacam itu kita doakan yang banyak semoga Allah memberikan bimbingan dan layyul wajidi wahillu irdahu wa hadis Nabi kalau ada orang menunda-nunda utang itu adalah kehormatannya itu boleh diinjak-injak, maksudnya boleh disebarkan aslinya. Hina orang yang punya duit, orang yang pinjam uang sudah mampu lalu tidak membayarnya. Tapi sebaliknya, jika Anda dipinjam uang Anda oleh seseorang, tapi orang itu benar-benar tidak mampu untuk membayarnya, maka ketahuilah wajib bagi Anda untuk memberi tempo. Fanadhiratun ila maisarah ada orang pinjam duit kepada Anda, lalu dia tidak bisa membayarnya dalam tempo yang sudah ditentukan, maka wajib bagi Anda untuk beri tempo. Bukan malah didenda. Nah, ini sebuah ini adalah problem seorang ustaz. Wallah alam ustaz bagaimana ini? Ada seorang ustaz katanya kiai, rupanya minjemin duit kepada orang, kalau tidak bisa membayar pada waktu yang ditentukan didenda Gak pakai bahasa riba didenda ya sama itu riba Oh gede, kan bermasalah begitu karena ilmunya tidak ada atau dognya perasaannya tidak hidup. Anda meminjam duit dari kami, Anda tidak bisa membayar maka kalau sebulan saya denda. Nah ini kan sama yaitu riba, hakikat riba. Tapi tidak sadar dia begitu. Ngaji, ziarah sana sini, masya Allah, musibah. Dan perlu ada yang mengingatkannya. Nah, jadi itu. Uh, bagi orang yang punya utang, hati-hati jangan menunda utang di saat Anda mampu untuk membayarnya. Haram hukumnya dan dosa gede. Lihat indahnya di dalam Islam. Bagi yang meminjami, kalau dia memang tidak punya duit jangan dipaksa. oh, dia fakir. Mau dipaksa bagaimana? Suruh nyuri? Nggak mungkin wajib anda memberi tempo kalau hari ini nggak bisa pak karena memang kamu tidak punya duit saya kasih tempo sebulan lagi ya sebulan lagi nggak bisa sebulan lagi terus seperti itu lihat nggak ada istilah paksaan itu adalah sistem pinjam meminjam yang ada di dalam Islam bagi yang meminjam lihat amanat di hadapan Allah bayar jangan sampai menunda-nunda ini bertentangan dengan kaidah hukum perbankan nggak bisa membayar segel sertifikatnya oh mana ini kan sampai bunga menumpuk-numpuk lah itu karena memang tidak syar'i makanya yang berurusan dengan sesuatu yang tidak dekat dengan syariat Nabi Muhammad akan dihukum dengan bencana di dunia dan di akhirat baik kemudian apa itu rezeki adalah rezeki itu seperti dikatakan Imam Ali apa yang engkau makan baju yang kau pakai sampai yang rusak jadi yang bermanfaat buat Anda itu adalah ada rizki ada halal ada haram. Ada ulama mengatakan halal itu adalah rizki adalah semua yang halal untukmu. Tapi ulama lain mengatakan rizki semua yang diberikan oleh Allah kepadamu dan kau manfaatkan. Jadi ada rizki halal ada rizki haram. Yaitu makna rizki. Pemberian Allah kepada anda itu adalah rizki. Baik itu umur, baik itu namanya nafas, baik itu namanya harta. Itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu seperti itu. Allah berikan kepada Anda anak rezeki. Jadi kalau maksudnya nanti kalau saya punya rezeki baru saya bayar hutang bukan rezeki secara umum, tapi kalau sudah punya duit. Sebab kalau sudah punya rezeki kan punya anak, masa anaknya mau dibayarkan? Enggak kan? Jadi ya adalah makna rezeki di situ adalah kalau ada orang ngomong nanti kalau saya punya rezeki baru saya bayar, maksudnya adalah ya kalau sudah punya uang. Orang mati syahid adalah jaminannya surga dalam banyak riwayat. Orang mati syahid adalah surga. Akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang mati syahid. Enak. Tapi gak bisa kita gak bisa kita itu menentukan diri kita sebagai mati syahid. Kita hanya berusaha. Kalau ada seorang wanita melahirkan lalu mati di saat melahirkan mati syahid mati syahid tapi nggak bisa orang minta gitu ya Allah matikan saya waktu melahirkan melahirkan sampai anaknya 17 nggak mati-mati kan ada karena memang belum dipilih oleh Allah untuk menjadi orang mati di saat melahirkan makanya tidak usah takut melahirkan malah ibu ya senang saja lain punya anak 15 nyantai apa-apa nah ada orang di zaman Nabi Muhammad pengen mati perang per, mati syahid di dalam perang ngadep ke Rasulullah ya Rasulullah saya ingin mati syahid perang perang di paling depan nggak mati ngadep ke Rasulullah belum mati Rasulullah perang lagi nggak mati ngadep lagi Rasulullah belum lagi perang lagi ngadep lagi ke Rasulullah Rasulullah senyum kalau memang belum waktunya mati biarpun bagaimana ya nggak mati ya ini nggak usah takut tentang kematian kalau belum waktunya nggak akan datang ya jadi dua perang paling berani tapi memang belum waktunya mati ya nggak mati jadi mati syahid itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menghapus dosa. Biarpun sebelumnya ahli maksiat. Biarpun sebelumnya orang itu adalah ahli maksiat, banyak dosa, tapi kalau sudah mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan dari Ibu tadi masalah orang nazar. Kalau ada sakit memang itu adalah ada ajarannya. Sayyidina Ali karramallahu bahkan diabadikan abadikan di dalam Al-Qur'an. Sayyidina Ali pernah punya putra namanya Sayyidina Hasan dan Husain sakit sakit kemudian beliau nazar kalau sembuh aku akan berpuasa tiga hari berpuasa semuanya Sayyidina Hasan Sayyidina, Rasul, eh, Sayyidina Ali Sayyidina Fatimah Zahra dan semua yang ber, membantu Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah bernadar kalau sembuh berpuasa nazar itu boleh-boleh saja jadi kalau sembuh saya akan membayar begini boleh jadi itu adalah sesuatu yang dianjurkan tapi biasanya begini, nazar itu pekerjaannya orang pelit. Ya. Ada sebagian yang mengisyarat, ada sebagian yang mengatakan kalau orang nazar itu biasanya ya pelit ya. Kalau saya sembuh, saya kasih rezeki. Saya ah, kalau saya sembuh nanti saya bersedekah. Padahal kalau sedekah dulu itu juga menjadi sebab kesembuhan. Jadi sedekahnya kalau memang sudah sembuh itu namanya nazar dan dipenuhi Nadar berpuasa, kalau sembuh dari sakit saya puasa tiga hari. Puasa tiga hari itu namanya nadar. Lah kalau kita memberitahu kepada orang lain namanya ngajari. Masalah riak dan ikhlas itu bukan urusan lidah, urusan hati. Ya, kalau ada orang ngomong ikhlas itu sudah tidak ikhlas. Benar saya itu ikhlas loh, itu tidak ikhlas. Urusannya Allah yang tahu. Benar saya itu ngasih ini dengan ikhlas bu. Kalau ikhlas jangan kasih tahu orang. Jadi urusan ikhlas tidak ikhlas itu Allah yang tahu. Gak perlu kita ngomong ikhlas. Pokoknya ciri sudahlah. Kalau ada orang ngomong bener saya itu bantu dengan ikhlas lo, Itu tidak ikhlas. Itu rumus sudah. Kalau ada orang ngomong ikhlas, mau oh, malaikat saja tidak tahu, kok dia tahu. Itu kan Imam Ghazali menyebutkan pencatat amal itu gak tahu amalnya ikhlas atau gak ikhlas. Lah kok ibu-ibu tahu ini ikhlas nih? Jadi tidak ikhlas. Kalau anda beramal ikhlas, dia gak usah kasih tahu. Kadang yang nilai Allah pahala gak ketuker sudah beramal begitu. Jadi kalau tadi bertanya apakah ini bab ria, semuanya dikembalikan ke hati masing-masing. Kalau orang bercerita, ibu tolong lakukan sholat seperti saya, belum tentu ria itu. Jadi masalah ria itu sangat halus, gak usah kita nuduh orang, tapi itu ilmu kita, ilmu hati kita sendiri, dan itu pernah kita bahas dalam sebuah CD bagaimana agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang, Masya Allah ini pertanyaan yang bagus, dulu pernah tidak baik perilakunya, ngajak orang berbuat jahat, akhirnya dianya tobat, yang diajak jalan terus. Bagaimana? Apakah dosa-dosanya akan mengalir? Tidak. Paha dosa-dosanya tidak akan mengalir dengan syarat. Adapun setelah itu berusaha untuk menjauhkan orang dari kemaksiatan yang sama. Misal ada orang dulu mabuk. Karena setelah mabuk dia ngajari lima orang pemabuk ya. Setelah itu dia tobat, tapi lima pemabuknya kan jalan terus ya. Maka dia harus giat menghalangi orang untuk mabuk. Nah ini pahalanya menghalangi ini menutup dosanya yang di sana. Jadi tidak boleh diam-diam saja berjuang. Kalau Anda dulu pemabuk mengajak orang lain mabuk, maka ketahuilah agar diampuni oleh Allah agar dosanya tidak ditumpangkan ke kita terus anda harus menyesal betul cara menyesal ini adalah dengan cara berjuang bagaimana agar orang tidak mampu? nah ini ini adalah bagaimana agar dosa itu terputus dari kita tidak tidak usah khawatir sebab at ibu minadam bikaman ladam balah orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa saya ibu rumah, rumah tangga sebelah, sekolah sudah 10 tahun, punya dua anak. Ingin saya tanyakan, saya punya suami suka mampu-mampuan main judi, main perempuan, bilang, Udah dua tahun ini suami saya berubah. Saya berubah. Tidak perhatian sama keluarga. Bagaimana berubah? Kan sudah pemabuk Memang ada pemabuk yang perhatian sama keluarga, barangkali begitu ya? Keluarga suami saya suka berperilaku kasar sama anak istri semenjak kenal sama perempuan lain. Memang dia sama, Masya Allah. Harta saya habis buat hura-hura suami saya sama perempuan. Sedangkan buat anak istri suami saya tidak peduli. Ada seorang suami yang terbukti melakukan zina, apalagi mengaku bahwa perempuan yang haram mabuk mabukan tidak pantas jadi suami. Jadi wanita harus ada wibawa. Sama seperti jadi suami harus ada wibawa. Kadang-kadang ada seorang suami itu istrinya tidak sholat masih saja melahirkan anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kok bisa ya? Kalau anda mempunyai istri dididik untuk sholat, kenal Allah. Kalau tidak mau, jangan jadikan ibu buat anak-anak anda. Rugi anda punya anak, ibunya tidak sholat. Caranya gimana? Ajari yang baik. Kalau nggak mau, ada ketegasan di sini. Ya, kan cerai tidak baik. Daripada punya, nih, cerai tidak baik. Perceraian itu adalah untuk solusi. Lah dia nggak mau sholat? Pelanggaran paling besar di dalam rumah tangga adalah orang tidak sholat. Orang mabuk, punya istri mabuk. Nauzubillah. Punya suami mabuk, mau saja. Nah ini perlu ditanyakan. Harus ada kepribadian pendirian ini. Suami mabuk melanggar syariat Nabi Muhammad. Dosa gede. Kan sudah telanjur punya anak satu. Mumpung punya anak satu daripada punya anak lima, niru bapaknya pemabok semuanya, pabrik pemabok Harus ada di sini kepribadian itu. Tidak, abang, kalau abang masih mabuk dan seperti itu, tidak usah kita bertemu. Yang mempertemukan kita adalah Allah. Dan ini banyak orang yang tidak punya pendirian, sehingga dihinakan. Rumah tangga nggak karu-karuan, nanti anaknya gede umur 17 tahun di rumah bapaknya mabuk dia sendirian dia nggak bisa masuk surga nih orang dan lebih dari itu milih pasangan itu penting sudah tahu pemabuk masih saja cintrong seneng katanya apa nanti kan bisa berubah ah musibah itulah Nah, jadi seharusnya ada ketegasan bagi seorang istri kalau seorang suami seperti itu apa artinya melakukan zina naudzubillah kalau memang betul dia mengaku nggak pantas jadi suami. Jangan mau menjadi seorang istri suaminya pemabuk dan tidak sholat rugi di dalam rumah tangga ada orang yang semacam itu kalau di rumah ada orang yang tidak sholat maka musibahnya akan merata kepada semua keluarga di dalam rumah ada pemabuk musibah akan semua ke, akan merata ke semua keluarga ini ada ketegasan mau oh, dibiarkan terus dibiarkan terus cuman ada tata keramanya mengingatkan yang pertama halus abang dengan kalimat indah tolong bang berhenti bang taala ini kalau ternyata di saat diingatkan kok jadi marah bermusuhan perang maka ketahuilah menghadaplah kepada Allah minta ya Allah selesaikan urusan ini minta kepada orang soleh untuk membantu dan dipisahkan karena orang fasik tidak layak menjadi bapak bapaknya anak-anak ini harus ada ketegasan yang semacam ini semoga Allah berikan kesadaran kalau tidak sadar semoga Allah berikan jalan yang terbaik ini perlu kita tanamkan keberanian ketegasan Seorang suami pun begitu. Karena rumah Anda adalah harus surga. Jangan dianggap bisa masuk surga kalau Anda memasukkan kepada anak-anak Anda ibu yang tidak baik. Anda seolah rajin ibadah ngaji, tapi ternyata istri Anda adalah pemabuk. Iya kalau Anda panjang umur, punya anak lima, yang satu umur enam tahun, yang satu empat tahun, tak Anda mati. Lihat produk pemabuk tuh lihat. Jangan merasa nyaman. Punya istri pemabuk, nggak sholat, Alasannya apa? Nanti akan saya didik, baru ham, baru punya anak tiga kecil-kecil mati. Sementara umur kita nggak ada yang tahu. Makanya milih jodoh yang benar. Jangan merasa bahasanya anda bakal hidup terus. Bisa saja punya anak lima kecil-kecil mati dididik oleh ibu yang nggak sholat tuh. Sama wahai anda, adik-adik kamu yang kami cintai. Kalau anda milih pasangan yang benar, semoga anda panjang umur. Tapi kan kita tidak tahu punya anak tiga kecil-kecil, bapaknya pemabuk tidak sholat, mati ibunya, menikah lagi dengan perempuan yang gak benar, wah kacau segala macam lihat. Maka memilih pasangan ini benar, harus benar, benar, benar. Kalau tidak benar, benar, benar nanti bermasalah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menjadikan para suami yang tidak baik jadi baik, istri yang tidak baik jadi baik, sehingga hidupnya menjadi indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa besok ya masalah fikih tak fikih puasa akan kita hadirkan. Kemudian ada pengumuman yang lainnya di Masjid Al Bahjah pesantren ada pengajian setiap uh, sore jam 4 ada pengajian setiap sore dan juga ada malam nanti. Bisa dilihat jadwalnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la wa surna wa Wa'afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna Wa asirna wa tusir alaina innaka ala kusya qadir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Jagalah lahir kami ya Allah Dan jagalah batin kami ya Allah Berikan kepada kami ilmu lahir dan ilmu batin ya Allah Ya Allah jauhkan kami ya Allah Dari bermalas-malasan dalam ibadah ya Allah Jadikanlah kami orang yang cinta kepada kebaikan ya Allah Terimalah amal kebaikan kami Dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati Jauhkan kami dari dendam, dari riak, dari sombong Ya Allah Muliakan kami semua Ya Allah Dengan kerinduan kepadamu, kecintaan kepadamu Ya Allah Jadikan pasangan-pasangan kami adalah orang yang membantu kami untuk mendekatkan diri kepadamu Ya Allah Jadikan istri-istri kami adalah yang bisa membantu kami untuk semakin dekat kepadamu Ya Allah Jadikan suami-suami kami adalah suami yang bisa membantu kami untuk beribadah kepadamu ya Allah Sehingga hubungan suami kami, hubungan suami istri kami adalah hubungan suami istri Dalam irama kerinduan dan cinta kepadamu Dan rindailah hubungan kami ya Allah Anak-anak kami, adik-adik kami yang belum mendapatkan pasangan ya Allah Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Jauhkan mereka dari malapetaka di dunia ya Allah dan jauhkan mereka dari bencana di akhirat. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan di dalam ibadah dan mudahkanlah kami dalam meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Ada satu kemaksiatan, ada satu dosa ya Allah yang masih gemar kami lakukan, sering kami lakukan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah bantulah kami untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut ya Allah. Bantulah kami untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut ya Allah dan ampuni dosa kami Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami Allah. Dan ya Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah semua usaha kami, harta yang kau berikan kepada kami berkailah ya Allah kendaraan kami, rumah kami berkahi, masjid kami roh berkahi dan berkailah pesantren kami ya Allah, berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan syahadah, mati syahid,